kedua al-marad dan ketiga al-matar. Ya, al-jama' bisafar wa kadzalik al-jama' bil matar. Ya, itu tidak ada khilaf <clears throat> dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab yang lain jama bil safar pun ada khilaf. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada ya jama. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, ya itu masih tidak ada khilaf al-jama' bisafar boleh dengan kesepakatan semua ulama syafi'i. Begitu juga al-jama' bil matar. Ya, diperbolehkan menurut semua ulama syafi'i. Tapi al-jama' bil matar ini ada khilaf. Bainal ulama syafi'i juga ada khilaf. Tapi yang mu'tamad hukumnya yang mu'tamad jamak bil marad hukumnya adalah tidak bu madhab syafi'i yang muktamad dalam madhab syafi'i tidak diperbolehkan yang muktamad dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hambal yang muktamad boleh tapi banyak dari kalangan syafi'iyah termasuk al-imam an-nawawi yang memperbolehkan yang condong kepada pendapat yang membolehkan orang yang sakit untuk jamak. Karena kalau misalnya karena sebab hujan aja boleh seseorang menjamak padahal intinya alasannya ya ada masakoh nanti pakaiannya takut kena hujan. Ya kalau masakoh takut pakaian aja kena hujan atau basah aja diperbolehkan jamak apalagi kalau sakit yang artinya insya Allah masakannya lebih besar bandar ya masakonya lebih besar daripada kalau hanya pakaiannya kena hujan ya, dan itu juga dikuatkan dengan dalil yang sudah kita lewati bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat jamaah baina salat itu wal asr min ghairi safarin wa min ghairi maradin. Rasulullah SAW pernah menjamak duhur, asar, maghrib, isya tanpa ada sebab safar, tanpa juga karena sebab juga motor. Ya kan Rasulullah SAW di Madinah ketika itu. Ya maka disitulah Imam Nawawi mentakwil bahwasanya Rasulullah SAW menjamak ketika itu jamaknya hanya jamak takdim, tidak boleh jamaknya jamak takhir. Jamak jamak takdim. An yakunal jamak takdiman la takhiran. Ya, yang kedua, wujudul matar. Yang kedua adanya hujan. Ya, nanti disebutkan tafsirnya kapan harus ada hujan. Yang penting harus ada hujan. Karena ini sebabnya karena ada hujan. Ada sebab boleh dilakukan, tidak ada sebab berarti tidak boleh dilakukan. Ya sebagaimana riwayat man jama' baina salatin min hayri uzin faqad ata baba min abil kabair. Barang siapa yang menjama' antara dua salat tanpa ada sebab berarti dia sudah masuk ke pintu dosa besar. Jadi ada hujan, baru boleh jamak. Syarat ketiga wujudul ta'azi atau masyakkah. Ya, dia terganggu dengan hujannya. Dia tidak bisa menghindar dari hujan tersebut. Kok bisa? Ya karena dia di tempat yang jauh dari masjid. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya dari hujan. Kalau dia punya mobil, bisa dipakai untuk pergi ke masjid, ya kemudian di situ turun tanpa turun tanpa kena hujan maka dia tidak diperbolehkan untuk menjamak berarti tidak ada masalah dia bisa menghindar daripada hujan atau dia misalnya memungkinkan untuk jalan dari rumahnya ke masjid tanpa harus terkena hujan misalnya karena mungkin berjalan di antara atap-atap rumah maka di situ ya di bawah atap rumah di bawah atap ya biasanya kan bisa kalau rumahnya terlalu tidak terlalu jauh tentunya, maka di situ tidak diperbolehkan untuk menjama takdim. Ya kecuali imam. Dikecualikan imam tidak harus ada syarat ini. Imam boleh jama takdim kalau ada hujan walaupun rumahnya dekat. Walaupun misalnya pun dia pergi ke masjid tanpa terkena hujan bisa. Tapi khusus bagi imam. Ya tidak disyaratkan syarat ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamak ketika ada hujan, Rasul menjamah dan Rasul menjadi imam. Padahal rumahnya Rasul saw Alaihi dekat dengan mas, dikecualikan imam. Ya, dan ke kemudian jatengnya pun juga dari tempat yang jauh, bukan dari tempat yang dah. dekat. Ya, kalau ada syarat-syarat ini, baru kita katakan boleh jamak takdim. Dan ini disebutkan dalam zubat. Ya, kama yajuzul jam'u lil muqimi lima tarin lakin ma'at takdimi in amtarat inda ibtida'il badiya wa khatmiha wa fi saniya liman yusalli ma jama'atin nah, ini syarat yang lupa tadi liman yusalli ma jama'atin syaratnya jamaknya juga harus kerja. jamaah liman yusalli ma jama'atin idza ja min ba'idin masjidan nalal adha ja min ba'id ja ila fi'in masjid nalal adha dan dia terganggu dengan adanya hujan tersebut. Jadi syarat-syaratnya ya, semuanya disebutkan dalam tiga bed daripada zubat, nabom zubat. Ya, perlu dihafalkan itu. Jadi kalau lupa-lupa bisa ingat. Tadi Ustaz satu syarat lupa, tapi dengan hafal nabom bisa menjadi ingat. Faidah yang pertama, lawalam yajma' bil matar ihtaja ila salasaniya fi jamaah. Kalau misalnya seseorang tidak jama' takdim ketika adanya hujan, ya. Ihtaja ila salasaniya fi jamaah. Dia berarti nantinya akan pergi ke masjid lagi untuk melaksanakan sholat kedua. Di sini sholat kedua, imah sholatnya tersebut sholat asar atau sholatnya sholat isya. Boleh jamak takdimnya duhur asar, boleh juga maghrib isya. Ya, kalau dia tidak jamak takdim, dia berarti nantinya akan kembali ke rumah, akan ke, kena hujan atau balik lagi ke masjidnya kena hujan lagi. Ada masyakkah wa fihi masyaqqah fi ruju'ihi ila baiti ketika dia pulang ke rumahnya, suma audihi kemudian dia balik lagi ke ke masjid. Au fi iqamatihi bil masjid atau kalau misalnya kita katakan sudah tidak usah pulang. Orang juga ada masak, masak dia pasti mungkin punya hajat di rumahnya, ada urusan di rumahnya yang harus dia laksanakan tidak bisa tinggal di masjid sampai ah sampai asar jadi ada masafah perbolehkan sudah jamaah takdim nantinya dia mendapatkan sholat berjamaah dan sholatnya juga di masjid ya, tanpa meninggalkan sholat berjamaah karena sebab adanya hujan dengan itu dia tidak meninggalkan sholat berjamaah di mas di masjid ada sebabnya masyarakat yang kedua la yazur inqita'ul matar baina ihramil ula wa tahalluliha wala ba'dal ihram bisaniya. Ya berarti tadi dikatakan salah satu syaratnya adalah harus ada hujan. Dan hujan itu adanya bukan sepanjang dia melaksanakan dua sholat tersebut harus ada hujan. Tidak. Cukup hujan itu ada di waktu takbiratul ihram sholat yang pertama. Takbiratul ihram sholat yang pertama, hujan ada. Dan juga disyaratkan hujan ada ketika salam dari sholat yang pertama. Dan juga hujan itu harus ada ketika takbiratul ihram, sholat yang kedua. Tiga waktu. Tiga keadaan di situ harus hujannya ada. Kalau misalnya hujannya tidak ada atau berhenti di selain tiga waktu ini, maka hukumnya tidak masalah. Dicontohkan di sini. La yazur kita ulmatar baina ihramil ula wa tahalluliha. Tidak masalah kalau hujan berhenti antara takbiratul ihram salat yang pertama wa tahalluliha ini wa salamiha dan salamnya. Jadi antara takbiratul ihram salat yang pertama dan salamnya berhenti hujan. Di takbiratul ihram hujan ada. Setelah takbiratul ihram hujannya tapi sebelum salam turun lagi hujannya. Nah, masalah berarti ketika salam hujan masih ada. Tapi kalau ketika salam Assalamualaikum hujan berhenti, masih belum turun lagi, berarti tidak boleh jamak takdim. Ya harus sholat asarnya atau sholat isanya harus di waktunya. Ya. Wala wala ba'dal ihram bisanya dan juga tidak masalah kalau hujan tersebut ada setelah takbiratul ihram sholat yang kedua. Nah, masalah. Setelah takbiratul ihram, sholat yang kedua misalnya sholat asar, kemudian hujannya berhenti. Sampai selanjutnya pun terus berhenti hujan, tidak masalah. Jadi cukup dengan sholat tersebut, tidak perlu lagi diu, diulang. Bikhilaf inqita'ihi baina sholaten, Bikhilaf inqita'ihi baina sholaten fayadur. Ya, berbeda kalau itu hujan berhenti antara dua sholat. Berarti tadi antara salamnya yang pertama harus nyambung. Hujan itu ada sampai takbiratul ihram yang yang kedua. Karena kan jamak taklim langsung sholat, sholat pagi. Ya, antara sholat yang pertama dan kedua harus ada hujan. Berarti kalau misalnya hujan berhenti antara dua sholat tersebut, bayal dur Maka hukumnya membahayakan tidak boleh jamak tak wafi kaulin. Ada juga pendapat yang lain. Zakarahu fi nihaya disebutkan di kitab nihaya kitabnya Imam Ramli. Inna wujudal matar inda salam minal ula laisa bisartin adanya hujan ketika salam daripada sholat yang pertama tidak disyaratkan. Jadi tidak harus ketika salam pertama hujan ada tidak. Cukup antara takbir eh, ya cukup ketika takbiratul ihram yang sholat pertama dan begitu juga takbiratul ihram sholat artinya ketika salam tidak ada hujan tidak masalah yang penting ketika mau takbiratul ihram sholat kedua hujan sudah sudah ada yang ketiga yujma'ul ya asru ma'al jum'ah fil matar wa in lam yakun mawjudan halal hubba dengan sholat Jumat sama dengan sebab safar yang seseorang musafir sholat Jumat boleh apa enggak sholat Jumat disambung dengan sholat asar jamaah takdim boleh bahkan jamaah tak takhir jamaah takhir tidak boh Jumatnya di takhir tidak boh jadi jamak takdim boleh dengan sholat Jumat karena sebab safar. Begitu juga jamak takdim pun boleh dengan sebab motor digabung dengan sholat. Takdimnya sholat asar digabung dengan sholat Jumat. Yujma'ul asar ma'al jum'ah fil motor. Wa illam yakun mawjudan halal khutbah. Walaupun hujan itu tidak ada ketika khutbah. Artinya tidak harus hujan itu ada ketika khutbah. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat sebelum Jumat apa setelah Jumat? Nah, sebelum Jumat hujan tidak ada. Sampai selesai khutbah tetap hujan tidak ada. Ketika takbiratul ihram sholat Jumat baru ada. Dan terus ketika salam juga terus ya masih ada hujan. Berarti ketika itu dia mereka boleh untuk melaksanakan jamaah tak taklim. Li'annaha laisat minas sholah. Li'annaha karena khutbah Laisat minasolah bukan dianggap bagian daripada sholat khutbah sendiri. Tidak diharuskan ketika khutbah ada hu, hujan. Yang keempat, istaratul jamaah fil jamaah bil matar. Yang keempat, diharuskan untuk sholatnya itu berjamaah. Jangan sholatnya sendirian. Ya kalau kalian sholatnya di rumah, sholat kalian sendirian, ada hujan, ah mau takdim. Hukumnya tidak boleh. Kalau kalian sholat sendirian tapi di masjid, hukumnya sendirian di masjid hukumnya tetap juga tidak boh karena syaratnya apa harus berjamaah jadi harus syarat semuanya itu tadi harus a ada jadi di masjid syarat berjamaahnya pun juga dua-duanya harus ada ya berjamaah ini dikatakan di sini wal muttajih ihtisasuha bi juz'in min awali shalah asaniyah Dihususkan syarat untuk berjamaah itu khusus bagian daripada awal sholat yang kedua. Awal sholat yang kedua harus berjamaah. Ini termasuk daripada salah satu sholat yang diharuskan dan diwajibkan untuk berjamaah. Daripada empat sholat ya. Empat sholat. Ada empat sholat yang harus berjamaah. Masih ingat sholat apa aja itu? Empat sholat harus berjamaah. Hah? Sholat Jumat harus berjamaah. Yang kedua, sholat apa? Sholat istisqa. Tidak harus berjamaah, salah. Ya, sholat istisqa tidak harus berjamaah. Sholat apa? Sholat hari raya. Ya bagus masih mau menjawab <laughs> walaupun salah. Tidak harus berjamaah sholat id, tidak harus ber. Saya lupa ini. Sholat jenazah. Ya juga salah juga, tidak harus ber. Jadi sholat jenazah sendiri boleh, sholat hari raya di rumah kalian nggak harus harus ke masjid. Sholat hari raya di rumah sendiri pun juga boleh tidak harus berjamaah, tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Sholat sendirian pun boleh. Sholat jenazah sendirian pun boleh. Jadi yang harus itu apa? Sholat Jumat, sholat apa tadi? Sholat jamak karena sebab mah. Yang kedua sholat muadah, yang ketiga sholat muadah, sholat yang diulang. Kalian mau mengulang sholat boleh kan? Tapi harus berjamaah. Ngulang sholat sunnah dapat pahala. Tapi mengulangnya harus berjamaah. Jangan kalian misalnya tadi sholat maghrib kan. Kemudian ah anak mau ngulang lagi sholat maghrib. Tapi sendirian. Tidak boleh. Ngulang boleh. Tapi berjamaah. Anak mau kepingin sholat maghrib lagi. Tidak apa-apa. Tapi sholat mengulangnya ber. Ah, eh sholat sama anak lagi yuk berjamaah. Tidak masalah. Tapi berjamaah. Ya, jangan sholat sen sendiri. Ya, sholat muadah dan ketiga empat adalah al-manzurah Tuhan yang dinazarkan jamaahnya. Berarti wajib menjadi sholat berjamaah menjadi wajib. Anak nazar sholat isya ini mau sholat berjamaah. Berarti wajib. Anak nazar mau sholat terawih berjamaah. Berarti wajib. Anak nazar mau sholat hari raya berjamaah. Berarti jamaahnya menjadi jadi nazar anak sholat isya malam ini berjamaah. Sholat isanya sudah menjadi Wajib jamaahnya walaupun wajib sebenarnya yang muktamad jamaah wajib apa enggak? Yang muktamad ya bagi laki-laki. Bagi laki-laki hukumnya wajib bagi perempuan sunnah, tapi bagi laki hukumnya wajib tapi fardu kifah. Ya, fardu kifayah sah untuk dinazarkan. Jadi nanti kedudukannya menjadi fardu ain. Misalnya sholat jenazah. Fardu ya bukan harus semuanya sholat. Siapapun di antara mereka ada yang melaksanakannya, berarti gugur kewajiban daripada yang lain. Tapi kalau dinazarkan, anak ah, mau sholat jenazah hari ini. Berarti menjadi fardu ain. Dinazarkan sholat fardu gam jadi fardu ain. Jadi sah nazar ya, dalam sesuatu yang fardu kifayah. Dan juga sah nazar dalam sesuatu yang sunnah. Dan juga sah nazar dalam sesuatu yang Fardu kifayah sudah. Sholat sun, uh, yang sunnah su. Berarti. Ubah. Anak nazar mau tidur 8 jam. Mubah itu. Sahabat enggak? Mau makan dua piring mubah. Hukumnya tidak. Ya berarti hanya du, dua aja. Ya, selain dua tidak sah nazarnya. Nazar fardu end tidak sah. Anak nazar. Malam ini mau sholat isya. Hukumnya. Loh tadi kok sah tadi? Tadi jamaahnya yang dinazarkan. Bukan sholat. Tapi anak biasanya tidak sholat. Jadi sekarang yang anak nazarkan biar anak semangat. Ya tetap hukumnya tidak. Tidak sah. Jadi hanya sah dalam fardu kifaya ataupun juga yang sunnah. Itu nazar. Jadi artinya juga termasuk yang fardu kifaya bagi laki-laki ataupun juga Sunnah bagi perempuan adalah berjamaahnya. Berjamaah. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau orang-orang mengatakan, ya sholatul jamaah, misalnya, sunnatun atau fardu kifayatin, sunnatun bagi perempuan, fardu kifah, bagi laki-laki. Ya, itu kadang-kadang di antara mereka menyalahkan ibarat tersebut. Ya, kenapa? Karena dikatakan sholat berjamaah. Berarti kan yang dimaksudkan di sini sholatnya. Ya, bukan berjamaahnya. Padahal sholat lima waktu. Hukumnya apa? Wajib. Jadi mestinya al-jamaah fi sholawat atau fi sholah. Hukumnya fardu kifah atau sunnah. Sholat al-jamaah fi sholawat al-khamas fardu kifayah atau sunnah linisa. Tapi tidak fardu. Sholatul jamaah fi sholawat al-khamas fardu kifayatin atau sunnatun. Ya, sebagian mengatakan itu sah kebalik. Ya. Jadi kita katakan tadi, mana tadi? Ya, khutbah Jumat tadi. Kita katakan ketika sholat Jumat maka mereka boleh menjamak ya, takdim dengan asar kalau hujan itu ada di takbiratul ihram ketika sholat Jumat dan kedua kedua juga ketika salam daripada sholat maaf sampai takbiratul ihram salat asar. Ya, boleh. Kemudian dikatakan di sini jamaah muttajih ikhtisasuha bi juz'in min awwali shalah asaniyah wa inin farad fi bagiha wa la qabla tamami rak'ah. Jadi dikatakan sini kita katakan tadi kan salat berjamaahnya harus wajib syarat Berarti tidak boleh sholatnya sholat duhur dengan asar. Ada hujan. Sholat duhurnya sendirian. Boleh apa enggak jamaah takdim? Kalau sholat asarnya jamaatan. Hah? Hukumnya? Boleh. Karena yang disyaratkan untuk berjamaah di sini adalah sholat keduanya. Karena sholat keduanya ini yang tidak sesuai dengan waktunya yang asli. Bukan pada waktu. diperbolehkan dilaksanakan bukan pada waktunya kalau ada sebabnya. Jadi yang dipermasalahkan adalah sholat keduanya. Jadi sholat keduanya lah yang diharuskan untuk ber. Tapi dikatakan di sini sholat keduanya pun tidak harus dari awal sampai akhir untuk ber. Tapi cukup di awal Sholat yang kedua. Berarti cukup ketika takbiratul ihram dia sholat berjamaah. Setelah itu dia boleh boleh niat mufah, rokok, Niat sholat sendiri. Karena imamnya terlalu lama. Karena sholat sendiri, teruskan sendiri. Lebih cepat selesainya kan. Misalnya. Boleh-boleh. Diperbolehkan. Yang penting awalnya sudah sholatnya ber. Sama seperti sholat Jumat. Sholat Jumat harus berjamaah. Harus. Kapan? Berjamaahnya harus itu kapan? Dari awal sampai akhir? Kapan? Ketika takbiratul ihram aja. Habis itu boleh niat mufarakah. Allah Akbar berjamaah. itu mufarakah. Boleh diteruskan. Nah, berarti apa? Kalau tidak berani, yang jauh usah jauh coba aja. Nanti dia tidak sholat Jumat soalnya. Jadi kurang paham. Jadi sholat berjamaah di waktu sholat Jumat itu wajibnya hanya dalam satu rokaat. Rokaat keberapa? Yang penting satu rokaat. Mau rokaat pertama, mau rokaat kedua. Jadi boleh seseorang ketika sholat Jumat rokaat pertamanya berjamaah. Tapi ketika bangun dari rokaat kedua pertama, dari sujud kedua, rokaat pertama dia bangun niat rokaat. Boleh. Berarti sholat pertamanya, pertama, rokaat pertamanya dia berjamaah. Rokaat keduanya tidak berjamaah suara sendiri. Diteruskan sendiri sampai akhir. Boleh. Ya, hukumnya boh. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang terlambat datang ke masjidnya, dia mendapatkan imam sudah pada rokaat kedua, tapi selesai ruku. Berarti kan dapat jamaah itu. Kalau masih ruku dan dia mendapatkan ruku bersama imam dengan tumak berarti kan cukup itu mendapatkan satu rokaat kan gitu. Berarti satu rokaat itu dia berjamaah. Tapi kalau dia setelah ruku, berarti kan tidak mendapatkan rokaat tersebut. Berarti rokaat selanjutnya berarti dia tidak berjamaah kan? Karena dia bangun sendirian kan? Berarti padahal satu rokaat harus berjamaah sholat Jumat. Oleh karena itu kalau sudah ruku rokaat kedua baru dia takbiratul ihram, maka hukumnya hukumnya harus sholat dong. Harus sholat duhur apa sholat Jumat? Berarti sholat duhur. Sendirian. Tidak boleh gabung. Ya tetap sholat Jumat. Tapi hukum sholatnya, sholat Jumatnya tidak sah. Sahnya menjadi sholat. Jadi niat sholat Jumat. Niat sholat Jumat tapi nanti empat rakaat. Sholatnya berarti dianggap sholat. Tapi jangan niat sholat duhur. Kalau kalian ya, wah anak sudah ketinggalan berarti tidak dapat jamaah, berarti anak sholat duhur tidak sah. Wah anak berarti sholat Jumat, ya berarti dua rakaat, ya tidak sah juga, harus empat rakaat. Ini yang dikatakan oleh ulama. Sholat wala nawa, nawa wala. Sholat wala nawa, dia sholatnya sholat duhur ketika itu, padahal niatnya bukan niat nawa wala sholat, nawa sholatul jum'ah, niatnya sholat Jumat, padahal sholatnya sholat duhur. Ya, ketika nantinya dia bangun, maka bangun menambah berapa? Empat rokaat. Bukan dua rokaat sholat Jumat, tapi sholatnya sholat duhur. Padahal niatnya dia niat sholat, niat sholat Jumat. Ya, artinya apa? Kenapa kok sholat duhur? Karena dia tidak mendapatkan satu rokaat pun dalam keadaan berjamaah. Ya, kalau di situ sholat Jumat satu rokaat harus berjamaah, berarti bagaimana di sini? Dikatakan di sini cukup di awal sholat keduanya aja. Wa inin farad fi bagiha. Walaupun dia sendirian nantinya. Fi bagiha dalam sisa daripada rokaat tersebut. Walau qabla tamami rokaat. Bahkan walaupun dia niat mufarokoh belum sempurna satu rokaat. Belum sempur. Sempurna satu rokaat kan ketika bangun dari sujud kedua. Itu baru sempurna satu. Belum sempurna satu rokaat. Sudah niat mufarokoh boleh. La fil ula. Tidak diharuskan berjamaah fi sholatil ula tidak harus berjamaah dalam sholat yang pertama, tidak harus. Karena sholat yang pertama sudah berada atau dilaksanakan di waktunya. Ya, dalam keadaan apapun, mau berjamaah, tidak berjamaah, itu sesuai dengan waktu waktunya yang tidak sesuai sholat keduanya. Wala buddha min niyatil imam al imamata. Dan diharuskan imam ketika menjadi imam dalam jamak takdim harus niat imamah niat menjadi imam. Kalau sholat Jumat, imamnya harus niat sholat Jumat, niat menjadi imam apa enggak? Hah? Wajib niat menjadi imam apa enggak? Setiap sholat yang wajib berjamaah, maka imamnya harus niat menjadi imam. Berarti empat sholat yang tadi, semuanya di situ imam harus niat menjadi imam. Kalau imam tidak niat menjadi imam, tidak sah. Ya, empat sholat tadi. Nah, jadi dikatakan walau irhiya waktu Wala buddha min niyatil imam al imamah. Imamnya harus niat menjadi imam. Wa illa kalau tidak niat menjadi imam lam tan agib salatu. Tidak sah salatnya. Salatnya siapa? Bagaimana salatnya makmum? Salatnya makmum gimana? Kan makmum Hah? Nah, kalau makmumnya tahu imam dan niat menjadi imam, tapi dia tetap mengikuti imam, ini berarti makmumnya juga dihukumi tidak. Kalau imamnya tidak tahu, normalnya biasanya tahu namanya niat kan dalam ha. Ya, kalau mungkin kalau tahu ketika imam niat dikeraskan suaranya. Ya, misalnya sholli fardhol asri arba rakatin mustaqbilal kiblati imaman makmum lihat oh niat menjadi imam. Kan tahu. Ya. Tapi kalau tidak disebutkan imaman atau makmum tidak dengar, kan tidak jelas ini belum tentu juga imamnya tidak niat bisa jadi dia nih niat walaupun tidak dilafatkan karena niat itu tempatnya di di hati. Jadi kan nggak tahu. Nah, kebanyakan normanya mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu makmum-makmum yang di belakangnya, kalau imamnya tidak niat menjadi imam, maka sholatnya mereka tetap sah. Sholatnya imam yang tidak sah. Imam harus harus apa? boleh ulang sholatnya lagi. Kalau sudah jaraknya terlalu lama ya tidak boleh, tidak boleh. Nah, lam tan agit salatuhu, tidak sah salatnya imam. Kama mumin, sama seperti makmum. Alima bihi yang mengetahui dengannya dengan tidak niatnya imam untuk menjadi i dengan sholat yang lain juga hukumnya sama. Sholat Jumat imam harus niat menjadi Ya, begitu juga ada yang ngulang sholatnya, imamnya harus niat menjadi imam, manzuro jamaat, imamnya harus niat menjadi imam. Kalau tidak niat bagaimana? Sholatnya imam tidak sah. Sholatnya makmum tadi tafsirnya. Kalau makmumnya tahu, tetap dia menjadi makmumnya, berarti juga tidak sah. Kalau tidak tahu, hukumnya sah. Kan itu kaidah. Kalau misalnya imam dihukumi sholatnya tidak sah, imamnya, bagaimana sholatnya makmum? Ya, tinggal kita tanya sebabnya imam sholatnya tidak sah itu apa? Kalau sebabnya adalah sebab yang jelas, yang biasanya diketahui oleh makmum, berarti makmumnya juga dihukumi sholatnya tidak sah. Tapi kalau biasanya sholatnya imam ini, sebabnya tidak sah itu samar, biasanya tidak diketahui oleh makmum, maka makmum sholatnya sah, tidak harus mengulang. Jadi imam ternyata tidak punya wudhu. Sampai selesai baru ngasih tahu atau baru ingat, ya Allah nanti tidak punya. Bagaimana sholatnya makmum? siapa ndak Apa harus diulang juga? Sah, tidak harus. Kenapa? Karena sebabnya tidak punya udu. Ya, ada hadas. Hadas ini biasanya diketahui apa ndak ndak biasanya tidak diketahui. Ya Allah, misalnya sholat Jumat. Ternyata setelah salam, ya Allah jelas. Imamnya perempuan ternyata. Wajib diulang? Karena hal tersebut biasanya, ya, walaupun ketika itu tidak ketahuan kalau perempuan, tapi normalnya, normalnya mereka tahu. Ternyata baju bagian belakangnya ada nas, najisnya. Mestinya yang di belakangnya tak tahu kok bisa tidak tahu jelas itu najis. Berarti harus mereka mengulang sholatnya. Ya, ternyata imam lupa niat ketika takbir. Gimana? Wajib diulang. Sholatnya mau. Karena biasanya hal tersebut tidak diketahui oleh ma itu kaidahnya. Begitu juga di sini. Ya, eh, wa an la yatabata Al-ma'mumun anil imam la yatabata ini la yata'akhir. Hendaknya jangan di jangan terlambat. Makmum-makmum tersebut anil imam daripada imam maksudnya daripada mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, hai sulam yubdiku ma'ahu ma yasa'ul Fatihah qabla ruku'ih. Yang sekiranya ketika mengakhirkan mengakhirkan takbiratul ihramnya, makmum tersebut tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah qabla ruku'ihi sebelum rukunya imam. Jadi jangan di akhir-akhirkan ketika imam takbir, makmum langsung takbir. Ya, jangan mengakhir-akhirkan sampai sudah hampir ruku, imamnya baru dia takbir, tidak dapat waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. kalau naqalahu Ibn Qasim Ramli. Yang kelima, la yajuzul jama' bil matar liman yusalli asaniyata munfaridan. Sebutkan tadi ini. Tidak diperbolehkan jamak takdim karena sebab ada hujan bagi seseorang yang sholat keduanya itu sendirian. Yang lain semuanya tidak sholat takdim. Ah, anak aja yang sholat takdim tapi sendiri, munfarid. Hukumnya tidak boleh. Walaupun berjamaah dengan satu orang, tidak apa-apa. Tidak harus berjamaah di masjid, semuanya berjamaah, ikut, bergabung, semuanya tidak harus. Cukup dua orang sudah sah berjamaahnya dan cukup untuk jamaah tak. walaupun masjid, walaupun orang yang melaksanakan sholat takdim tadi itu melaksanakannya di khilafan lil qaljubi. Jadi ada khilaf. Imam qaljubi membolehkan walaupun sholat keduanya tidak harus berjamaah. tapi bukan mu Al-jama' lil marad wa ghairih. Berarti sekarang sebab yang ketiga. Sebab safar, sebab motor, dan sebab sah, sakit. Yang faedah yang pertama. La jam'a li ghairi safar wal motor. Tidak ada yang namanya jama' tanpa ada sebab safar, tanpa juga ada sebab motor. Ini yang mau tamat dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Kamaradin, contohnya. Mau jamak karena sebab sakit. Nggak boleh. Mau jamak karena sebab perih. Angin. Mungkin anginnya keras. Mau pergi ke masjid susah. Ya, karena kena angin. wadulma Atau juga gel. Gelap. Wahof. Ya, ketakutan. Ada mungkin perampok dan seterusnya perang. Wahal. Ada lum. Lumpur dari rumah ke jalan ke masjid misalnya banyak lumpur, dia khawatir terpeleset di situ, maka tetap tidak boleh dia jamak karena sebab hal tersebut. Wahadah wal masyhur. Ini yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i yang muktamad ini, li'annahu lam yunqal karena tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahwasanya Nabi pernah jamak karena sebab lumpur, gelap, khauf Bahkan dalam keadaan perang sekalipun Nabi juga tidak jamak. Wahaka fil majmu' an jama'atin min ashabina. Dihikayatkan pendapat dalam kitab majmu' kitabnya Imam Nawawi an jama'atin min ashabina dari sejumlah ulama daripada ulama Syafi'iyah jawazahu bil maskurat. Ada pendapat daripada ulama Syafi'iyah diperbolehkan melaksanakan jamak dengan sebab-sebab tersebut. Ada marot boleh, ada reh boleh, dulma khauf wahal juga boh. Waqala dan kemudian Imam Nawawi mengatakan qala Imam Nawawi sahibul kitab majmu dia melanjutkan wahwa qawiyun jiddan fil marad wal wahal. Dan pendapat yang membolehkan jamak karena sebab sakit itu pendapat yang ku, kuat. Fil marad wal wahal begitu juga disebutkan di sini al wahal karena sebab lumpur. Wahtarahu fil rawdah. dan pendapat itu dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ar rawdah Oleh karena itu termasuk yang berpendapat boleh jamak karena sebab sakit adalah Imam Nawawi Lakin faradahu fil matal. Tapi dalam kitabnya Arodha Imam Nawawi hanya memperbolehkan karena sebab sakit. Tidak disebutkan yang wah, wahalnya tidak. Lumpurnya tidak. Wajara alaihi Ibnul Mukri. Dan pendapat Imam Nawawi dipilih juga oleh Ibnul Mukri. Yang kedua. Al-marad al-mubih lil jama' huwa ma yasuku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtih. Sakit yang boleh jama' itu sakit apa? Jangan pusing, ah jamaah lagi pusing ini soalnya. Kena duri sedikit, ah jamaah nanti kena duri. Nah. Jamak yang diperbolehkan karena sebab sakit, sakitnya ini. Sakit apa itu? ya suku ma'ahu. Yang menjadi berat. Ma'ahu dengan adanya sakit tersebut. Fi'lu kulli fardin fi wakti. Melaksanakan sholat setiap sholat di waktunya. Jadi melaksanakan setiap sholat di waktunya terasa berat bagi dia kama syaqatil masyi fil matar sebagaimana beratnya orang yang berjalan dalam keadaan hujan. Jadi jangan cuma sakit-sakit biasa untuk ya jamaah. Jadi kan kita tahu keadaan orang-orang yang sakit. Sekiranya dia kita melihat keadaan ini orang yang sakit ini, kalau dia jama, eh, kalau dia sholat pada waktunya repot. Ya mungkin akhirnya wudhu di tempat. Ya selalu wudhu lagi, apalagi maghrib misalnya dengan isya atau duhur dengan asar, kan repot itu sholat duhur, sholat, nanti asar, sholat lagi. Ya, perlu, misalnya kadang-kadang orang sakit perlu untuk wudhu lagi. Padahal tidak mudah bagi orang yang sakit untuk wudhu. Apalagi dalam keadaan diinfus, apalagi dalam keadaan pakaian najis, perlu ganti pakaian, perlu apalagi menghadap kiblatnya, apalagi kalau dia tidak bisa berdiri dan seterusnya. Fi masakoh. kan masakoh ini lebih berat daripada hanya masakotul motor kan sebab hujannya intinya kalau uh, dia pergi ke masjid lagi kehujanan, basah bajunya, basah bajunya masakonya kecil. Nah, ini lebih berat daripada masakotul mah motor. Nah, kalau hujan, nah, kalau sakit yang terasa berat dengan adanya tersebut untuk merasakan setiap sholat di waktunya, itu yang memperbolehkan untuk dija dijama. Baik boleh takdim, boleh takhir. Yang afdal apa? takdim. Salah. Ya berarti salah juga. Yang betul la takdim wala ta'khir. Yang betul tafsil. Bukan takdim, bukan ta'khir tapi taf tafsil. Tapi dilihat perinciannya. Ya, kalau dia terasa enak di waktu yang pertama, terasa enak, lebih mudah, berarti yang afdal takdim. Kalau terasa berat melaksanakan sholat di sewaktu yang pertama, wah, nanti aja. Berarti yang awal, sahir. tergantung keadaan orang yang sakit. Mau takdim, mau adalah fil arfaki lil ma'zuri. Ya, di dalam rubat bihasabil arfaki lil ma'zuri artinya bergantung mau takdim mau takhir yang awal, bergantung kepada orang yang sakit yang mana yang lebih enak keadaannya maka itulah yang awal. Kemudian Allah waqala akharun dan berkata ulama-ulama yang lain la budda min husuli masaqqa zahirah ziyada ala dalik Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya harus ada masaqqa yang jelas, yang tampak, yang lebih daripada masaqqa tersebut. Lebih hanya ada masaqqa karena sebab hujan. Lebih dari masaqqa karena sebab hu bihaitsu tubihul julus fil fardi. Yang masaqqa itu membolehkan orang yang sakit untuk sholatnya duduk. Jadi kalau orang tersebut sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, berarti dia boleh ya, jamaah. Kalau dia masih boleh, ber, artinya masih bisa berdiri, tidak diperbolehkan dia sholat duduk, berarti juga tidak diperbolehkan dia untuk ya. Jadi harus tahapannya lebih tinggi nih, harus sakit yang betul-betul sakit. Tapi kalau tadi kan tidak, kama masih filmator. Yang penting terasa ada masakoh sama seperti orang yang merasa berat kalau jalan ke masjid dalam keadaan masakohnya sama, sudah boleh untuk melaksanakan ja jamaah. Kala fi wawal wa aujah Katanya di dalam kitab tufat kitabnya siapa? Ibn Hajar Hasan, wa huwa aujah itu pendapat yang muktamad ala annahuma mutaqariban ya sebenarnya tidak terlalu jauh ya, berdekatan maknanya tapi berbeda yang ketiga law almarid al marid adh ila al asr law al maridu adh ila al asr andai kata orang yang sakit itu mengakhirkan salat zuhur ke waktu salat asar cuma sufi tahu-tahu dia sembuh karena zuhur zuhurnya kalau apa ada? Yakin? Kata sudah ada ya. Coba tak ada, saya yakin. Berarti kita katakan duhurnya menjadi Loh kok bisa duhurnya menjadi qadha? Hah? Ya sama dengan safar yang kemarin itu. Dia di perjalanan waktu duhur hanya tak takdim. Sampai rumah waktu asar masih ada. Ya bukan seperti itu. Doa takhir bukan takdim, takhir. Di waktu perjalanan dia niat tak? Ah. Waktu waktunya sholat duhur, ah nanti anak takhir aja. Sampai di rumah baru jamak takhir. Duhurnya sekaligus asalnya tapi jamak takhir di waktu ah. Sholat duhurnya niatnya adalah kobo bukan ada. Kenapa? Karena dia bukan lagi musafir. Kalau bukan lagi musafir berarti tidak boleh jamak. Kalau tidak boleh jamak berarti kok. Nah, situ kok, cuma kotonya tidak ber tidak berdosa, tidak ada dosa. Karena mengakhirnya ketika itu dia masih safar. Masih ada uzur. Walaupun di waktu melaksanakannya, sudah uzurnya sudah hi, hilang. Begitu juga sakit. Jadi dia tidak berdosa ketika dia duhur dengan asar digabung takdim. Ya, kemudian eh takhir ya, dia takhirnya takhir duhur dan asar. Di waktu asar dia sembuh. Maka hukumnya tidak ber kalau sembuhnya kalau sembuhnya sebelum Sebelum waktunya sholat asar, tahu-tahu sembuh seger. Berarti dia harus sholat duhur di waktunya. Nah, boleh sama seperti musafir. Ah, nata akhir. Sholatnya di rumah. Waktu duhur ini. Tahu-tahu sampai rumah, waktu sholat duhur masih wajib apa enggak? Wajib dia melaksanakan sholat duhur di waktunya. Ah, wah, sudah niat akhir tadi kok. Waktu ta'anan niat akhir masih safar. Walaupun. Karena ketika itu, inti sudah bukan lagi musafir. Nah, begitu juga sakit. Ya, ketika dia sakitnya hilang sebelum masuk waktu sholat asar, berarti dia harus sholat duhur di waktunya. Tapi kalau sakitnya hilang setelah waktu sholat duhur habis, berarti dia, ya bukan boleh, sudah sholat duhurnya berarti sama asarnya, tapi duhurnya menjadi kodok, tapi tidak do, dosa. Karena duhur kodokan wala isim, dan tidak ada dosa. Yang keempat, An Ibni Sirin Ya, berkata Ibn Sirin, termasuk ulama Syafi'iyah yang punya kitab tentang mimpi ini. Ya, jadi artinya mimpi ini apa ini dalam satu kitab Ibn Sirin. Anahu yujawizul jama'a min ghairi khaufin wala marad. Mengatakan bahwasanya diriwatkan bahwasanya Ibn Sirin membolehkan jama' tanpa adanya khauf. Tanpa adanya sakit. Tanpa juga safar tentunya. Tanpa juga dengan adanya motor. Tidak harus. Yang penting lihaja. Yang penting ada haja. Jadi dia bukan musafir, dia di rumah. Ya bukan juga sakit, dia sehat. Bukan ada hujan, ya tidak ada hujan. Tapi dia boleh jamak kalau ada ha? Ya, jadi ada acara tertentu, ada kesibukan tertentu, atau ada misalnya tamu tertentu sibuk melayani tamu. Atau yang penting ada haja, ada sebab diperbolehkan untuk jamak. Boleh untuk sama. Tapi dengan catatan lam yattakhidhu adatan, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Jangan setiap ada hajah jamaah, setiap ada tamu jamaah, ada acara jamaah, jamaah, jamaah. Ya akhirnya hampir setiap hari dia akhirnya ya. Ini pendapatnya orang Syiah nah. Kalau orang Syiah boleh setiap hari jamaah. Tidak harus musafir, tidak harus sakit, tidak harus kelamaan kalau nunggu safir, nunggu sakit dulu baru jamaah. setiap hari boleh jamaah ada orang Syiah. Nah, jadi kita katakan tidak boleh. Yang utama tidak boleh. Madhab yang empat semuanya tidak ada yang memperbolehkan sholat di rumah. Tanpa ada hujan, tanpa ada sakit. Ya, kecuali kalau ada hujan, ada sakit. Yang sakit pun masih ada khilaf. Tapi tanpa selain itu, kita katakan tidak boleh. Wala marot. Ya, tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Lihajatin. Malam yattakhidhu adatan. Selama tidak dijadikan kebiah. Fakhtara Ibnul Munzir Ibn Munzir punya pendapat dua jamaah juga. al jamaah fil hadar min khairi khawfin wala marat wala mator. Tanpa ada sebab khawf, wala marat, wala ma. Ibn Munzir juga mengatakan seperti itu. Allah. Alhamdulillah ini berapa tahun ini? Berapa tahun? Mungkin sudah yang mulai belajar ini sudah Nikah-nikah semuanya sudah. <laughs> Sudah punya anak. Ada di antara kalian yang hadir ke awal kitab? Masa ada? Tahun berapa? Satu aja ngomong. Tahun berapa maksudnya? 2011 tidak kurang, kurang lama itu. Awal. Nah, mungkin 2005. Iya, masih masuk akal dari. Berarti 10 baru atas jus awal. Kalau 2011 baru 2004 tahun. Hah? 2009 anda tidak yakin 2002. Karena Anda datang dari Madinah 2002. Dan tidak lama setelah itu langsung ah, ngajar. Dan langsung ngajarnya ini. Jadi artinya paling terlambat satu tahun setelah datang. Baru ngajar, ketika ngajar. Berarti bisa 2003, 2004. Anggaplah 2005. Yang penting ada khilaf sudah. Tapi ini kan Ustaz tidak cetak memang. Ustaz lama tidak ngoreksi kitab sama Sunirah sudah tidak pernah dikoreksi. Akhirnya yes, ya, akhir-akhir ini Ustaz koreksi. Dari awal sampai akhir. Ya, dan eh, selain juga dikoreksi sekaligus ya Ustaz PD yang perlu di uh, yang perlu di kan? Dihilangkanlah, dipindah. Ya, perlu dipindah dipindah dari kitab ini karena kurang terlalu penting, kurang terlalu manfaat. Jadi dipindah, mau bilang dihapus tidak enak. Ya, dipindah-pindah-pindah. Tidak ada lagi nanti di kitab ini. Nanti diganti dengan faedah-faedah yang lebih lebih penting, lebih bermanfaat. Nah, jadi itu revisi, tapi belum selesai masih. Ya insya Allah dekat-dekat ini doakan biar cepat. Nanti revisi. Jadi insya Allah 30 persen 40% kitabnya berubah. Ya, 30-40%. Insya Allah bah, menjadi lebih bagus, lebih tertib, lebih lebih indah. Dan insya Allah lebih dari segalanya. Kemudian eh, sekarang, Fawaid mana ini? 104 yang keberapa? Saya. <clears throat> Faedah yang keenam. Hukia anna waliday ma'ruf al-karhi kana minan nasara. Diceritakan bahasanya kedua orang tua ma'ruf al-karhi itu dulunya beragama Kristen. Dulunya beragama Kristen. Ya, agama Kristen, agama Samawi. Termasuk agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada mereka Nabi, diturunkan juga kepada mereka kitab. Tapi mereka kemudian mengingkari Nabi itu sebagai Nabi, tapi malah dijadikan sebagai Tuhan. Nabi Isa dijadikan sebagai itu Tuhan. Karena mereka menganggap Nabi Isa ini tidak dilahirkan dengan sebab ayah. Ya, karena tidak ada ayahnya ini sesuatu yang tidak terjadi kan. Wah ini pasti Tuhan ini ayahnya. Jadi dianggap anak itu Tuhan. Ya, dengan itu mereka menjadi kafir. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ya tanpa ayah tanpa ibu pun dengan kekuasaan Allah bisa aja terjadi. Ya, jangankan Allah Subhanahu wa taala, orang wali pun bisa membuat langsung membuat seseorang ya tanpa ada ayah, tanpa juga ada ibunya bisa. Orang wali, tetapi tentu orang wali kekuatannya juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan wasilah orang wali aja bisa. Ya, apalagi apalagi Allah Subhanahu wa taala langsung Ya, Nabi Adam tanpa ayah, tanpa tanpa ibu. Kenapa dia dijadikan Tuhan oleh orang Kristen? Ya, mestinya le Tuhannya lebih besar itu Nabi Adam. Karena tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa masih cuma tanpa ayah, ibunya masih ada. Nabi Adam Tuhannya lebih besar berarti. Nah, tapi mereka tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat kepada kekuasaan Allah, tidak melihat kepada kebesaran Allah, ya, kun fayakun. Kalau Allah SWT mau tinggal kun, kun, Tinggal katakan kun, maka akan menjadi yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga orang Yahud sama dengan orang Kristen. Ya, diturunkan kepada mereka Nabi Musa, diturunkan kepada mereka kitab Taurat, tapi mereka juga akhirnya menjadi kafir, termasuk merubah apa yang ada dalam kitab Taurat, termasuk juga Uzair dianggap sebagai Tuhan oleh mereka, maka mereka kafir daripada iman kepada Allah. Bukan tidak iman kepada Allah, mereka tetap iman kepada Allah. Orang Kristen, orang Yahudi, Allah juga termasuk Tuhan mereka, tapi bukan hanya Allah, tapi ada juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Aruf Al-Qarahi salah seorang daripada kibar sufia ya. daripada orang-orang yang sufi, yang pembesar sufi termasuk Ma'ruf Al-Karhi. Ternyata dulunya orang Kristen, ternyata orang tuanya keluarganya juga Kristen karena minan nasara. Wa kana muallimun nasara yaqul li ma'ruf. Salisu salasa, Muallimun nasara ya, orang yang menjadi gurunya daripada sekolah Kristennya selalu mengatakan kepada Ma'ruf, salisu salasa. Jadi katakan bahwasanya Nabi Isa ini ya termasuk Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Tuhan Allah, Bapa ya, dan Ibu, Tuhan Bukan bapak ibu anak. Tuhan dikatakan bapak ibu. Makanya telah pulang ke rumah bapak ya. <laughs> bapak ya siapa itu? Jadi sari rasa, Jadi Nabi Isa itu Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Fayaqul ma'ruf. Balhual ahad. Tapi ma'ruf ketika diajarkan oleh gurunya di sekolah Kristen seperti itu. Dia mengatakan Balhual ahad. Tuhan itu hanya sah satu, tidak ada Tuhan dua, tiga, tidak ada. as yang semuanya bergantung kepadanya. Semua makhluk bergantung kepada membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribuhul muallif. Ketika mengucapkan huwal ahad, huwal ahad, pukul sama gurunya. Ya, ma'ruf dipukul. Faharab yauman. Suatu hari dia malas mau sekolah, kabur dari sekolah, tidak mau sekolah lagi karena setiap sekolah disuruh sehari susah dipukul jadi keyakinannya so, masih kecil ketika itu, kuat. Ya, dalam pendiriannya keyakinannya. Harap yauman. pokoknya Ini harap yauman suatu hari dalam beberapa hari tidak pernah pulang ke rumah. Orang tuanya khawatir. Ya, namanya orang tua. Ya, dan tahu orang tuanya tahu merasa bahwasanya anaknya itu ya, minggat dari rumahnya karena sebab tidak sesuai keyakinannya dengan keyakinan dirinya. Sehingga karena selalu susah-susah dan ini orang tuanya mencintai anaknya tersebut ma'ruf al-karhi. Sampai mengatakan orang tuanya faqala walidahu law ja'a ma'ruf ala ayidinin wajadnahu tabi'na. Kalau dia anaknya tersebut ma'ruf al-karhi ini datang ke rumah, kembali ke rumah, maka dengan membawa agama apapun aku akan mengikuti agamanya sampai mengharapnya. Faja'a ala dinil Islam. Akhirnya betul-betul datang dengan membawa agama Islam fa'aslama. Kemudian masuk is. Alhamdulillah syukur ala ni'matil is. Islam. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam. Amin ya Rabban. Yang ketujuh. Ja'ba'du man aslam minan nasara. Datang sebagian orang yang masuk Islam daripada kalangan orang Kristen. Ila ba'dil habaib. Kepada sebagian habaib baru masuk Islam. Farahabahul Habib fi sabat ala dini Islam. Kemudian Habib tersebut ya memberikan semangat untuk tetap pada agama Islam, jangan sampai keluar dan murtad dari agama Islam. Bidikril ayat wal ahadis dengan menyebutkan ayat-ayat dan menyebutkan ha, hadis-hadis. Dinasihati, dikuatkan Islamnya li alla iladinin nasara. Faqala tahu-tahu si mu'allaf tadi itu mengatakan, ini tu an basiratin wa yakin. Aku itu masuk Islam dengan keadaan yang ya basirah dalam keadaan yang jelas. Ya bukan aku masuk Islam ini aku tidak mengerti apa-apa tentang Islam dah. Semuanya menjadi jelas. Aku pelajari semua agama dan aku termasuk mempelajari agama Islam dan ternyata aku mendapatkan agama Islam ini agama yang hak. Yang berbeda dengan agama-agama yang Wayakin dan aku meyakini dengan seyakin-yakinnya. Bukan masuk Islam. Kadang-kadang kan ada yang masuk Islam karena kasih hadiah. Masuk Islam ikut-ikutan orang tua. Atau teman dan seterusnya. Tidak. Dia masuk Islam betul-betul dengan pengetahuan yang pasti, yang jelas. Dan dengan yakin, keyakinan yang kuat. Wakat bahas tuh ini. Dia katakan. Wakat bahas tu anil milal kulliha. Dan aku sudah telah membahas mencari-cari tahu tentang semua agama. Wallahi dan demi Allah. Lau kafar jami'u ahlil arad. Andai kata kafir, murtad semua penduduk bumi. Maka fartu. Aku tidak akan kafir bersama mereka. Misalnya semua penduduk bumi murtad dari agama Islam, aku tidak akan mur. Oh makna. Ya, yang kedelapan, Kuala Sayyid Abu Bakar Al-Adani. Berkata Habib Abu Bakar Al-Adani. Yang ada di kota A. Loja'ani abu Yah. Dia berkata, Loja'ani abu Yah jika datang kepadaku ayahku. Abdullah bin Abu Bakar. Ya, dia Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar. Al-Adani. Abu, Bak Abu Bakar bin Abdullah. Ya, bin Abdullah Al-Idrus. Ini pertama kali Abdullah ya, Al-Idrus Habib Abdullah Al-Idrus pertama kali yang diberi gelar ya, bin Abu Bakar As-Sakran. As-Segaf. Ya, jadi Abu Bakar Adani bin Abdullah bin Abu Abu Bakar ini pengiring pengarang wirid sakran. Abu Bakar menjadinya Abu Bakar Adani. Ya, bin bin Abu, uh, Abu Bakar bin Abdurrahman Asegaf. Abu Abdurrahman Asegaf ini pertama kali yang diberi gelar Asegaf. Ya, Abdurrahman Asegaf. Adalah tadi Habib Abdullah bin Abu Bakar ولعله هكذا في نسخة وله عبد الله بن أبي بكر يعني عبد الله بن أبو بكر وسيخي Sa'ad bin Ali dan guruku Sa'ad bin Ali, dia punya guru Sa'ad bin Ali dan Sa'ad bin Ali ini minal masayih bukan minal sadah bukan minal habaib, minal masayih tapi Masya Allah dia memuliakan gurunya begitu luar biasa. Bahkan ketika dia pindah dari Tarim ke Aden, di situ sampai di rumah yang mereka membuka bawaan-bawaannya Habib Abu Bakar ini ya sampai di situ dia mendapatkan satu peti akhirnya dibuka peti tersebut dalam petinya terdapat peti yang lebih kecil terdapat peti yang lebih kecil sampai di dalamnya ada sesuatu yang istimewa dibuka apa ternyata sandalnya gurunya Sa'ad bin Ali ya jadi dikira emas dikira berlian atau hamba yang di muliakan, dihormati begitu, ya, muliakan sampai seperti itu, ternyata hanya sandarnya, gurunya saat bin Ali. Ya, itu keyakinan kepada gurunya, husnudon kepada gurunya, menghormati gurunya luar biasa. Ya, itulah yang dikatakan oleh Habib Ali bin Hasan al Kebanyakan mereka mendapatkan ilmu, khususnya ilmu laduni, ya, bukan karena belajar, tapi biguati rabitah bainahu wa baina syaihi. Karena kuatnya hubungan antara dirinya dengan guru Siapapun yang menjadi kuat hubungannya dengan gurunya, dia akan menjadi sukses. Lemah keyakinannya kepada gurunya, kurang hubungannya kepada gurunya, ya biasanya juga kurang suk sukses. Adalah gurunya Sa'ad bin Adi. Wakaluli. Ya, dia beliau mengatakan andai kata ayahku Abdullah bin Abu Bakar. Ya, dan e, ketika itu sebenarnya ya gurunya termasuk juga ayahnya sudah meninggal semuanya. Ya sudah meninggal semuanya. Jadi artinya Abu Bakar Adani mengatakan, andai kata ayahku dan juga guruku keluar dari kuburnya, hidup lagi, misalnya, kemudian mereka berdua, gurunya dan ayahnya, dua manusia yang betul-betul dia cintai dan dia hormati, tahu-tahu keluar dari kuburnya hidup kembali dan mengatakan kepadaku, "Eh, nanti keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah." Dia tidak akan mau menuruti sekalipun itu ayahnya Sekalipun itu guru, keyakinannya sudah ku, kuat, sudah mantap. Ya, ini akidah, apalagi keluar dari agama, keluar nanti dari agama Islam, agama Kristen, itu yang benar misalnya. Tidak bakalan ditaati, walaupun itu gurunya. Walaupun itu adalah ayah, walaupun keluar dari kuburnya sekalipun, hidup kembali sekalipun, tetap dia tidak. Kan itu hidup lagi. sesuatu yang, wah ini berarti mungkin sudah tahu di alam bazar. Yang betul ini agama ini. Yang betul ini akidah ini tapi tetap tidak pengaruh dengan keyakinannya, keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah dan tetap pada agama Islam. Ma uhum, Aku tidak akan taat kepada mereka. Ya. Yang kesembilan. Yajib ala insan tajadidul iman. Diwajibkan atas seseorang untuk memperbarui imannya. Artinya di sini terus menambah iman, menambah iman. Rasul SAW mengatakan jadi jadidu imanakum, ya kan? jadi Jadidu imanakum. Ya Rasulullah, kaifa nujadid imanana? Aksiru min qawli la ilaha il. Bagaimana nujadid imanana? Perbanyaklah untuk mengucapkan la ilaha il Jadi iman seseorang bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, jadilah kalian Akun minal imani fi madidi bikasrati salati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati wa syahwatun nafsi mujibatani kaswatal. Dalam surat juga dikatakan seperti itu. Jadilah kalian orang yang bertambah terus imannya, bertambah terus keyakinannya. Ya, yakin dengan Allah, yakin dengan hari kebangkitan, yakin dengan hari kiamat, dengan keadanya alam barzah dengan adanya musuh al mungkar nakir dengan adanya azab kubur atau dengan adanya naimul kubur harus yakin kalau kita tidak yakin dengan hal itu berarti kita bukan orang mau ya keyakinan orang kan berbeda-beda kita mungkin yakin ah nanti mati kita yakin nanti ada alam barzah tapi keyakinan mereka berbeda-beda ada yang keyakinannya kuat ada yang kelemah ada yang keyakinan kuat seakan-akan sudah barzah di depannya Seakan-akan dia sudah melihat keadaannya. Oh nanti kalau di bazah begini, begini, begini. Oh nanti akan terjadi begini, akan ketemu begini, rasanya begini. Padahal dia masih hidup. Jadi seakan-akan sudah melihat. Karena apa? Karena ya yakin. Ada yang tidak sama sekali tidak pernah direnungkan bagaimana keadaan di akhirat nanti, bagaimana kiamat nanti, bagaimana surga nanti, bagaimana neraka nanti. Karena apa? Imannya ku kurang. Ya. Kalau kita punya iman yang kuat, kita punya iman yang kokoh, otomatis amal ibadah kita akan menjadi lebih baik. Pasti akan lebih semangat. Kita yakin nanti mati, kita yakin ada sirat, kita yakin ada soal mungkar nakir, kita yakin ini, ini, dan seterusnya. Terus kita mau malas-malasan? Tidak mungkin. Kalau kita yakin dengan hal-hal tersebut, pasti kita akan semangat untuk melaksanakan ibadah. Jadi intinya, kita ini hidup perlu iman yang kuat. Ya. Jadi dengan iman dengan sendirinya kita semangat ibadah. Dengan iman dengan sendirinya kita takut berbuat maksiat. Dengan iman kita akan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita menjadi manusia yang lebih lebih baik untuk seterusnya setiap hari menjadi menjadi bertambah iman kita menjadi lebih baik lagi. Intinya iman, keyakinan. Jadi iman apa? Percayaan, keyakinan. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasul, keyakinan kepada malaikat, kitab-kitab Allah, termasuk yaumal kiamah dan yang berkaitan dengan hari kiamat daripada kematian alam barzah hari kebangkitan nantinya dan kemudian juga adanya sirat, adanya e, suhuf, adanya mizan, semuanya itu termasuk keyakinan yang wajib kita yaki yakini. Nah, ini perlu ditambah. Bagaimana kita menambah iman Wa yahsul dzalika bitafakkur. Iman akan menjadi bertambah dengan tafak. Maka jadi katakan tafakkur sa'a khairun min ibadah sana. وفي رواية فكر ساعة خير من إبادة ستين سنة وفي رواية خير من إبادة سبعين سنة jadi lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Cuma tafakur. Sebentar, sah sebentar. Tapi lebih baik daripada ibadah satu tahun. Karena apa? Karena manfaat yang kembali kepada iman. Kita tafakur, bertafakur bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, lapis tujuh sampai juga dengan pelanginya, bintang-bintangnya, bulannya, dan seterusnya. Ya, juga bagaimana Allah menciptakan bumi yang begitu dalam dan kokoh, begitu luas. Begitu juga bagaimana Allah SWT menciptakan hewan-hewan, binatang-binatang yang langkah-langkah. Satu binatang kita tafakur di situ bagaimana Allah SWT menciptakannya mau begini begini begini ya Allah. Kok bisa? Nah, data tumbuh-tumbuhan bagaimana tumbuh dengan sendirinya Ya, tidak kita ya e, pernah menarik-narik pohon kan tidak dengan tumbuh dengan kemudian tahu-tahu keluar buahnya, pohon mangga keluar mangganya. Pohon jeruk keluar jeruknya, bukan pohon mangga keliru keluar jeruk, pohon jeruk keluar mangga kan Tidak teratur semuanya. Ya kan? Apa tidak ada yang ngatur? Tidak mungkin. Pasti ada yang ada bergantinya malam, menjadi siang, siang jadi malam lagi, terus tertib gitu. Apa tidak ada yang ngatur? Dengan sendirinya seperti itu berjalan, ya tidak mungkin. Siapa yang mengatur? Pasti Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Ya, terus kita tafakur seperti, oh iya, bertambah iman kita kepada Allah. Berarti Allah ada. Berarti Allah yang mengatur alam semesta ini. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, yang membedakan antara ahlul jannah dengan ahlun. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan nar. Fakur seperti itu, tambah iman kita. Tambah iman kita, ya bertambah amal kita, semangat kita untuk beribadah lebih daripada kalau kita tidak pernah tafakur. Makanya katanya Habib Allah Haddad, setiap manusia harus punya waktu tertentu untuk di situ dia tafakur. Tafakur dalam hal apa aja yang menambah iman. Jadi itu contoh tafakur dalam ciptaan Allah. Begitu juga kalian bisa tafakur dalam apa? Tafakur dalam diri kalian. Bagaimana kalian bisa melihat? Bagaimana kalian punya jantung? Bagaimana kalian punya ginjal? Bagaimana kalian ya punya uh, tangan, dua kaki, bisa susnya? Ya Allah. Ya, bagaimana semuanya serba teratur. Mata ada dua. Coba mata satu. Oh, ditambah aja matanya jadi tiga. Mau ditambah dikurangi menjadi jelek. Ya, hidung kasih satu dengan dua lubang. Coba hitung dua. Atau lubangnya satu. Hidung lubang dua ditaruh di bawah. Coba lubangnya taruh di atas. Kan bingung. Juga telinga sempurna. Jadi ini pasti ada yang ngatur, ada yang tertipkan sudah di. Ya, begitu juga ya, tafakur dalam apa lagi? Ya, dalam nikmat yang diberikan oleh Allah Ya, berapa nikmat yang diberikan oleh Allah? Kita nafas berapa kali sehari kita nafas? Kita butuh oksigen kalau sakit butuh jutaan rupiah kan setiap hari. Dengan nitrogennya 150 juta setiap minggu. Dari mana uang kalau kita tidak ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Orang yang sakit itu sampai ratusan juta mengeluarkan uang. Ya tetap aja sakit. Sembuhnya pun sembuh seperti itu. Bukan sehat-sehat seperti orang yang masih belum sakit. Ya kan? nikmatnya. Nikmat ya Allah, nikmat berarti nafas ini. Belum yang lain. Belum mata kalian. Ya, Ustaz sudah terbayangkan kemarin waktu sakit, waktu dioperasi. Jadi mata tutup nggak bisa lihat dunia itu seakan-akan sempit. Mau ngambil air nggak bisa. Mana ini gini-gini sampai mau ke kamar mandi juga demikian. Ya, serba ya Allah, ternyata dunia yang luas ini seakan-akan cuma berapa langkah aja ya bagian tersebut ya semuanya makan aja orang itu coba bayangkan satu hari satu malam ya tidak usah melihat tutup mata inti ya kalian bisa mengejalani ya bisa menjalani hidup tapi seperti itu makanya berapa orang yang buta-buta terus berangan-angan hanya untuk melihat satu hari aja tapi kalian tiap hari bukan satu hari berapa orang yang berangan-angan bisa mendengar karena sakit telinganya tidak bisa mendengar tuli. Kalian setiap hari bisa man? Berapa orang yang berangan-angan bisa jalan normal? Ada orang tidak bisa jalan. Ada orang yang jalannya bisa tapi masih pincang-pincang. Dibantu dengan tongkat, dibantu dengan uh, kursi roda dan seterusnya. Kalian Alhamdulillah tanpa bantuan bisa jalan. Lari bahkan bukan hanya jalan. Loncat-loncat, lungkir balik masih bisa kan? Kan hemat. Ya, Siapa yang memberi kenikmatan? Kapanpun Allah mencabut bisa enggak? Kapanpun Allah cabut bisa. Tapi kapan kita bersyukur kepada Allah? Ya Allah nikmat ya dikasih kaki. Oh nikmat ya. Enggak pernah. Kurang kita bersyukur kepada padahal ya enggak bisa kita hitung nikmat Allah sementara wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Ya, ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jadi kesempatan kalian diberi badan yang sehat gunakan untuk belajar, mutolaah, beribadah kepada Allah. Umpung-umpung, jangan pikiran yang lain. Apalagi cuma mungkin sebab-sebab sepele sudah malas belajar. Apalagi, wah, nggak kerasan. Apalagi, mau berarti kita pikir masa depan. Ini dunia hanya sebentar lewat, sebentar aja. Ya, hidup kehidupan bukan di dunia. Kehidupan yang sesungguhnya di akhir. Di akhirat ini singkat, tidak terasa. Apalagi akhir zaman seperti ini, ini waktu berjalan cepat. Cepat, nggak terasa satu tahun. Nanti tahu-tahu nggak terasa maulid. Padahal seakan-akan kan baru Maulid. Nanti Ramadan lagi, nggak terasa habis Maulid pasti nggak terasa. Tahu-tahu sudah Ramadan. Cepat. Oh berarti ternyata umur kita kok sudah 14 tahun ya. Perasaan 11 tahun. Oh ternyata 17 tahun. Perasaan cuma 13 tahun. Tidak terasa. Iya ya. Tambah cepat gini. Ya tahu-tahu tidak tidak terasa di depan kita sudah terbayang-bayang malaikat Israel. Misalnya. Nah, bila Ya, kita tidak menutupi kemungkinan itu kan. Ya kan saudara kita juga ada yang baru meninggal dulu sebelumnya duduk-duduk bersama kita, kumpul bareng, hidup bareng, belajar bareng. Tahu-tahu sekarang di mana? Ada di mana? Dalam keadaan apa beliau? Ya, apa yang dirasakan sekarang? Melihat apa? Mendengar apa di tempatnya sekarang ini? Kita nggak tahu. Ya, kalau misalnya bisa hidup lagi masih tidak apa-apa. Ah, kepingin mati, kepingin tahu, habis itu hidup lagi. Tidak enak masih. Muskilahnya ketika kita tahu nantinya kita merasakan, kita tidak mungkin lagi ngelihat alam dunia ini. Tidak bisa ngelihat musola ini lagi. Tidak ngelihat teman-teman kita lagi. Sudah, selesai. Assalamualaikum. Ketemunya nanti di akhirat. Di hari kia. Baru ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan menjadi baik. Muskilahnya ketemu lagi dalam keadaan yang tidak baik. Na'udzuh. Nah, kita mau ketemu lagi dengan keluarga, dengan teman, dengan orang-orang kita cintai dalam keadaan baik, ya harus kita beramal mulai sekarang. Ya, kita mau menjadi baik, masuk surga, tapi kita tidak beramal, malah kita bermaksiat, ya mana mungkin? Semua seperti Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah SWT, Ya Rob, kamu ciptakan manusia semuanya. Yang menciptakan kamu. Kenapa tidak kamu masukkan semua manusia ciptaanmu itu ke dalam surgamu. Tidak usah ada yang masuk ke dalam neraka. Kan itu ciptaanmu semuanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala yang Musa, "Izra." Nanti tanamlah. Tanam padi misalnya. Tanam padi, siramlah, rawat sampai besar, sampai panen. Setelah itu Rasul Allah mengatakan, "Panen." Ketika panen, Nabi Musa memanen dan kotoran-kotorannya dipisah daripada padinya, biji-bijiannya. Setelah itu ditegur oleh Allah SWT. Loh kok itu yang kotorannya dibuang? Ya itu buat apa? Tidak dibutuhkan itu sampah. Buat apa? Tidak manfaat. ketanya Allah SWT, begitu juga aku. Aku ciptakan manusia, ada yang manfaat, ada yang tidak. Yang bermanfaat, aku masukkan surga aku. Yang tidak bermanfaat, <laughs> ya buat apa manfaat? Masuk neraka sudah. nah Na'udzubillahi minzalik. Tidak bermanfaat hidup di dunia, Ya hanya malas-malasan apalagi nyakiti orang lain, merendahkan orang lain, mengejek orang lain, mengambil haknya orang lain, maksiat kepada Allah taala Sudah dikasih nikmat sama Allah begitu luar biasa nikmat yang dia terima, dia nikmati tiap hari, tiap detik dia nikmati. Masih dia mau memerangi Allah taala dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, lalai dari Allah taala sebagai Tuhannya, dia nanti akan bertemu dengan Allah. Kita tidak yang lepas nanti akan bertemu dengan Allah SWT. Langsung dihisap oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak pakai penantar, perantara lagi, tidak pakai penerjemah lagi. Antara kita langsung dengan Allah Subhanahu SWT. Si, siap menghadapi keadaan tersebut, menghadapi keadaan yang sangat perjalanan sangat panjang. Ini perjalanan dunia ini sebentar. Perjalanan akhirat diulat diawali dengan alam barzah nanti. Kan panjang itu alam barzah nanti sampai semua manusia sudah meninggal dunia, selesai sudah kehidupan dunia, semuanya akan meninggal, baru nanti dibangkitkan lagi semua yang ada di kubur-kubur itu yang mati-mati. Hari kiamat terjadi di saat itu. Ya, ini zalzalah saat sayun adim. Disitulah akan menjadi goncangan yang besar, yang dahsyat terjadi. Semuanya orang takut. Ya, dan semua orang yang hamil akan keguguran dengan melihat goncangan tersebut. Dan orang yang dalam keadaan menyusui bayinya pun yang dia sayang, bayinya pun akan dilemparkan. Karena mengerikan saat itu. Dan di hari kiamat. Ya, wataran nasa sukara, wa mahum bisukara. Kamu melihat mereka dalam keadaan seperti orang mabuk. Padahal mereka bukan orang. Walakin Allah, walakin azab Allah sadid. Tapi azab Allah swt di saat itu sangat pedih. Nah, kita akan, kita rasakan itu nanti. Ternyata kita nanti juga akan ada di hari kiamat akan berada bersama mereka semuanya. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman berkumpul dalam satu tempat. Nah tahu kita nanti sebelahnya siapa? Sebelah kanan kita siapa? Sebelah kiri kita siapa? Depan kita nanti siapa? Belakang kita siapa noleh? Wallah alam. Yang penting kita tidak mengharap menoleh ketemu Fir'aun. Samping kita ketemu Abu Lahab. Kanan tahu-tahu Korun. Depan kita Abu Jahal. Waduh. Sudah alamat syarna. Udubillahimin. Kita ingin berkumpul, oh ada Sayyidina Abu Bakar, oh ada, ada Sayyidina Umar. Oh ada Nabi Muhammad SAW dekat dengan kita, Alhamdulillah, nikmat. Ini yang kita ingin, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ya, tafakur, itu semuanya tafakur. Tadabur seperti itu menambah iman apa enggak? Menambah iman. Tadabur fil kira'ah. Ketika juga membaca Quran. Direnungi maknanya. Coba kalian fahami makna yang Quran yang kalian baca itu. Ambil kitab Quran yang ada terjemahnya. Baca. Kalian baca terjemah Qurannya. Kalau memang tidak paham dengan bahasa Arabnya. Kalau paham ya sudah. Masya Allah berarti. Ketika paham, kalian ulang-ulangi. Ketika kalian ulang-ulangi maknanya, kalian ulang-ulangi bacaannya, akan bertambah iman kalian. Dan itu bisa menjadi menjadi sebab futuh kalian mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu dan menambah iman pastinya tadabur. Jangan hanya cuma baca tapi tidak paham, walaupun tidak lepas dari pahala, tapi kurang asarnya, ya pengaruhnya kepada hati ini ku, kurang. Walaupun pahala tetap yang didapatkan, walaupun tidak paham. Tapi kalau difahami maknanya, tadabur akan bukan hanya pahala yang besar dia dapatkan. Kalau tidak berpahala, pahala, eh, kalau dibaca satu huruf dapat 10 pahala, tapi dengan paham maknanya, satu hurufnya 700 Bedanya sangat jauh. Satu huruf bukan satu kalimat. Bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu surat dan seterusnya? Bedanya sangat jauh. Belum lagi yang kita dapatkan kalau yang dibaca dengan tazabur, tafahum, ani, nambah iman kalian, tambah iman, tambah kuat, tambah. Oh ternyata begini. Ya, kalau sudah bertambah iman, wah bertambah semangat kalian beribadah kepada Allah dan siap untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut. Ya, kalau bertambah imannya. Tapi kalau kita sekarang ditanya siapa benda kalian insya Allah masing-masing pasti menjawab kalau anak terus terang belum sih kalau ada yang siap tidak apa-apa anak sudah siap anak sudah banyak pahalanya sudah baca Quran khatam Quran ribuan kali ratusan ribuan khatam Quran dan anak tidak punya dosa sama manusia apalagi sama Allah jadi satu dosa pun tidak ada dan anak selalu istiqomah ya tidak ada maksiat apalagi Ya, jangan e, dosa kecil, dosa besar, dosa kecil makruh pun tidak pernah. Misalnya, insya Allah, ya kita katakan dia lebih baik berdoa kepada Allah, ya Allah matikan aku sekarang. Lebih baik mati daripada hidup di dunia kayak gini. Hidup di dunia kan kayak gini. Ya masalah, ya sumpah, ya gini berat ini. Oh dia mati dia senang, jadi raudhah min di liana kuburannya. Kuburan itu walaupun kita melihat zahirnya sempit, hanya ditaruh satu liang lahat yang cuma cukup satu badan, tapi kalau dia membawa amal soleh yang seperti itu, menjadi wasi jiddan, menjadi luas, menjadi taman kebun daripada salah satu kebun surga nantinya. Bisa dia ketemu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, ketemu Sahib Ratih Habibullah Haddad, ketemu wali-wali Allah, bahkan ketemu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senang nggak anda? Mau mati sekarang? Kalau mati sekarang, enak. Ya Makanya ketika seseorang yang melakukan sodakoh dengan pakaiannya dia berikan kepada orang yang meminta ketika di, di saat itu hari Asyura. Kemudian dia mimpi. Nah, dalam mimpinya dia melihat bidadari yang memberikan kepadanya pakaian, pakaian daripada surga. Dan dikatakan kamu siapa? Aku adalah bidadari Asyura dan aku dihadiahkan oleh Allah untukmu di surga nanti. Bidadari. Ya, bukan manusia biasa, bukan perempuan seperti biasa. Yang kalau menoleh ke alam dunia, bidadari, dunia yang gelap menjadi terang meludah aja di laut laut yang asin berubah rasanya tidak asin lagi ya satu tetes dari keringatnya terteteskan jatuh ke dunia akan menjadi wangi tuh ya ketika dia melihat bidadari dalam mimpinya ya dia bangun dari tidurnya sholat dua rakaat berdoa kepada Allah ya Allah kalau memang mimpiku itu benar disiapkan surga siapkan bidadari ikbitni an cabut nyawaku sekarang. Tidak lama mati sungguhan. Ya, kalau seperti itu tidak masalah. Kalau kita ketemu Rasul, ketemu malaikat Israel, itu pasti masuk surga. Tidak apa-apa sekarang mati, tidak apa-apa. Muskilahnya kita tidak tahu. Amal kita ini, ya kayak gini-gini. Maksiatnya juga gitu kan. Itu banyak, bukan gitu-gitu. Begitu bang. Yang ibadahnya yang gini-gini aja. Ya banyak salah sama manusia belum berbakti kepada orang tua dan guru, ya belum juga minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, kita buat salah kepadanya. Terus mau mati sekarang ya tidak siap. Harus betul-betul minta ampun kepada Allah, minta maaf dan ridhonya kepada orang yang kita ini berbuat amal yang banyak sebanyak-banyaknya baru kita siap meninggal. Ya, kenapa? Meninggalnya akan menjadi bebek. Tapi kalau tidak daripada di dunia seperti ini kan ada huwa kemenunan. Ya, tabur fil qiraah wa hudur majlis ilim. Iman bertambahkah dengan hadir majlis majlis-majlis ilmu seperti ini? Ya, fa bidzalika yazidul iman syai'an fa syai'an akan bertambah sedikit demi hatta yabyab sampai menjadi putih. Hati kita menjadi pu fayahsul lahul yakin. Maka di situ dia akan mendapatkan keyakinan yang kuat. Fala yahurruhu syaitan. Maka dia tidak akan terkena tipu daya saya tidak gampang ditipu oleh setan. Tapi kalau sekarang kan kalau kita tidak punya iman yang kuat, gampang ditipu, dibisiki begini, eh, tidak usah belajar, nah, gampang hari besok masih ada, ya tidur aja. Wah gampang kita itu masih muda kok, tidak usah terlalu banyak-banyak ibadah, umur masih panjang, belum jadi nenek kayak kakek kan, ya, itu. Oh iya ya, masih lama. Tidak tahu, besok mati. Kapannya sudah disiapkan, sudah dibuat, dan seterusnya. Ya, jadi kalau imannya dia kuat, tidak gampang digoda oleh saya. Ya Rabbana tarafna